Ya Rasulullah, bila ta'ala amal kita mengambil tubuh, dihibbu sillah oleh dirinya Ya Rasulullah, ajarkan saya suatu amalan. Kalau saya jalankan amalan tersebut, maka Allah akan cinta kepada saya, manusia juga akan cinta kepada saya. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan dengan singkat sebenarnya, Inna yuhibbu Allah Wadhar fina fi alihin nas yuhibbu Zuhur sama Nabi dunia Di Allah maha cinta kepada Dan zuhur sama dengan apa yang ada di kanan Tidak ada orang akan kalau kita mencintai Allah, seharusnya, seharusnya dalam artinya hati tidak mengejar-ngejar, tidak mengingat, gila pada dunia, tidak sama, tidak ragu sama dunia. Rasulullah Alaihi Wasallam beliau jelaskan dengan syahwat arba. Ada empat hal, empat sifat. Kalau dimiliki oleh seorang, orang tersebut adalah sial. Kalau dia memiliki kalangan dari kalangan ini, ya, lalu boleh Apa hal tersebut? Diberlaku bahwa ada dari taala yang pertama adalah al-sunnah, tahan rakus melekat akan hal-hal ini. Kemudian, berjumur bin ain, berpunya mata, mata akan meningkat kepada Allah. Kemudian, bapak Rasulullah, hati ini anak hidupku tidak dengan nasihat, tidak dengan itu tidak Terus yang keempat, kalau orang punya satu daripada empat penyakit ini, dia bisa. Gimana kalau empat cita panjang, kemudian hatinya tumbuh, kering, panik ditambah lagi dengan sama akan أننا نعتبر أن الحكم من أعلام وزنا بذنبك في الذات التي منعت قوائما فرأوها غاية القلب فلا وأعطوها قوائمهم عن القلوب فيا لله من عجب فهي التي صرفت وما وزن عند الله جناحا فالعرش غني وما كانت يوم كذا سهولا وبجنه apapun siapapun yang membuat kita awal dari tangan, membuat kita terjebak dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Zuhurlah dari hal yang dimaksudkan, hal-hal yang telah kita lakukan dan ketaatan atau menjerumuskan kita dalam kemaksiatan atau menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Ini adalah rezeki yang kalau kita tinggalkan, kalau kita berpaling dari hal-hal kita mendapat semangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab di dunia. Yang mana dunia ini telah dikejar oleh orang-orang yang tetapi sebelum kita dan mereka ini dikatakan oleh dunia ini. Bagaimana mereka menjadikan sebagai dunia dengan mengangkat dunia sebagai puncak harapan mereka? Mengangkat dunia sebagai segala-galanya yang paling prioritas, yang paling penting adalah dunia. kalau orang belum aman kepadanya, semuanya diukur dengan ukuran dunia. Bukan dengan maksudnya, jangan kita mengukur segala sesuatu dengan kacamata dunia. Menganggap dunia sebagai salah satu hal yang paling tinggi, hal yang paling besar, sehingga orang-orang dari dunia tersebut salah atas Tuhan atau Mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia dan mereka rela demi mencapai dunia mereka telah mengorbankan tubuh mereka sendiri, para mereka, tenaga mereka, dan bukan cuma keluarga boleh saja, dan hanya tubuh dan tenaga saja, tapi hati mereka pun mereka juga harus memperbaikinya. Agama pun mereka juga harus memperbaikinya. Padahal dunia itu di mata Allah Ta'ala hina, kecil. Kata Nabi Muhammad, dunia itu di mata Allah masih tadi dalam barang sayap nyamuk di mana-mana. Sedangkan saya itu binatang itu gimana harganya? Kalau bisa jatuh tentang saya nyambung, bisa bilang, oh, saya tadi melihat kayak nyambung. Saya tadi kehilangan kayak nyambung. Apa dikatakan kita? Terlalu hina. Untuk kita berbangga meninggalkan kayak nyambung, itu terlalu kecil. Orang bisa yang dimana Allah lebih kecil, bukan anak. Seperti surat yang lebih kecil, bukan surat yang لو كان للدنيا ساعة عند الله جماعة الله ما تبرع بمن منها شرط الجماعة seandainya dunia di mata Allah sebanding sama dengan seluruh yang kamu di mana manusia. Ayatnya di mata kita tidak ada artinya kan? Karena ada dunia di mata Allah sama karena seluruh yang di mata manusia bisa ya. Orang-orang yang kafir yang kafir itu nanti akan dibiarkan minum sepenuh air itu tidak itu sampai nakal disebutkan bahwasanya daripada anak dunia tersebut Allah Taala tidak pernah memberikan nafas yang dimatakan yang dilirik seluruhnya tidak diberikan. Kalau ada kenapa tidak ada harganya daripada diri yang tersebut? Sampai itu kakinya hasilnya daun di mana daun dan wamanun liman la daun dan wala haya mana man daun dan dunia bukan buat orang yang tidak punya rumah dunia harta buat orang yang tidak punya harta dalam dan kepada orang. Dan biarlah Tetapi hati, engkau zuhud luar biasa. orang dunia memuji pada zaman engkau luar biasa zuhud. Zuhud sekali. Nah, dengan ini kemarin dari dunia, ini. Tapi kau ada. Maka Justru kamu lebih disuruh dari kamu. saya lebih disuruh dari kamu. Kehilangan dunia, kamu disuruh dari kamu. Kalau kamu sudah tinggalkan dunia, dunia tak percaya kamu. Kalau kamu sudah tinggalin akhirat, tinggalin sorga, nggak pengen beriman. Kamu lebih efek, jadi kamu berarti. Maka dia malu dengan kata Jadi sekarang ini, kita kita berpaling dengan orang yang lebih mengutarakan Nah itu adalah orang yang rugi, yang menyesal. Orang yang lebih mengutamakan harta daripada takjil iman, mahal iman, itu orang yang rugi, orang yang menyesal. Ada satu sahabat, kalau tadi bilang, apa yang dia tersyok, terpukul karena kalau tadi bilang. Rasulullah keluar dari masjid, menjadi orang dalam keadaan akhirnya menjadi terpukul, dia shock, dia terbilang, terpukul, di orang Muslim, kenapa Karena kan Rasulullah, oh, saya bilang diri kamu itu karena kita akan orang bersama kita. Itu sahabat yang lagi keadaan itu dia lupa sama Siapa nanti lebih lebih baik daripada orang yang harus bisa lebih baik daripada puncak ini. Harus bagaimana bukan lebih baik daripada puncak ini. Ini sebetulnya. Al-Qur'an lebih nakdiran dan ikrami jadi ikrami adilan iman keutamaan sholat dalam kasus ikrami itu langkah langsung kita mengkaji di masa ini. Jadi Rasulullah bilang itu syaitan fatwa. Kalau sholat akan dua bulan Secara sesuatu ada tinggi tadi. امشي بعد الصلاة على من رحمة الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن صلى الله عليه وسلم كيف حدث أو معناه kita sakit, mana kita mesti zuhud, bukan kita zuhud, dan orang mencuri mana? Untuk mencuri, ada juga anak-anak itu ada mengalir ya, orang mencuri kita belakangan. Kalau orang malah nggak kita duluan, orang nggak perlu. Itu seharusnya malah pikir kita yang kita belakangan kita benar dari hati kita yang kita kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita kata-kata sekalian, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditawarkan malaikat datang kepada Rasulullah. Tapi kemarin kita barang itu Nabi Muhammad tidak saya nggak mau menyebutkan. Bal ajuhu yauman wa aisyahu yauman. Kalau saya Rasulullah akan diberikan hak sebanyak-banyaknya. Akan diberikan jabatan setinggi-tingginya. Mau wanita diberikan wanita yang kami nanti yang mereka miliki. Tapi kita menolak itu semua. Kalau yang mereka berpikir, yang berpikir memimpin dulu, kan sahabat tidak sejalan yang tidak makan itu. Tidak mau memakan kata. Yang lebih dari yang dunia dulu, kan saya kata seperti ini, Rasulullah tidak membantu kita ada mereka itu. Lagi, Farid, ada makanan, baik makanan intimidasi, baik dengan jabatan maupun dengan harta tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjadi umat untuk suruh ada makna dimaksud dalam segi harta dan seterusnya. Beliau sampaikan kita Nabi Muhammad. Wasal waktu لمعسر المسكين انفعل اليتبع ولا يومئذ وقد أبى جبالها من عنه الزهد وفي جوع قبل لا يعني يعرف فهي على قرآن الدنيا على تنزيل الحقائق itu sahabat kalau digunakan itu keluarga dia kalau digunakan di keluarga kita ini yang satu dari keluarga ini satu dan berbeda dengan katakan nanti keluarga saya dua batu saya dua hari katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dia digunakan kita kan kalau dia dia anak maka Rasulullah kan kalau dia ini orang yang ambil bagian itu tidak tidak tidak Tidak tahu ini karena sekarang nih zuhud kutipan zuhud menyelamatkan orang zuhud murah. Zuhud ketemu orang zuhud di sana di sana sekarang susah sekali kita ketemu orang zuhud صلى الله على سيدنا 那个什么，有生蚝、有两万的，还有马蹄、还有马肉汤。